Kita lanjutkan pada sesi ini pada sesi yang ke-17 ini satu subjudul yang penulis berikan judul Wamada Indalwilada Indal Wiladah. Ada pada halaman 35 dalam kitab yaitu apa yang hendaknya kita lakukan atau sikap kita seperti apa ketika kita <clears throat> mendapatkan rezeki berupa anak ya atau dilahirkan untuk kita seorang anak. Maka Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan rizkikan kepada kita. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50 yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak perempuan dan Allah pun memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Atau bahkan au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ada pasangan suami istri yang Allah berikan anak perempuan dan laki-laki. Ya, lengkap dan juga wayaj'alu mayyasha'u aqiman. Ada pasangan yang Allah sama sekali tidak berikan anak. Artinya mereka mandul. Ya, innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dan kita tidak tahu mana yang baik bagi kita. Apakah yang baik itu anak laki-laki bagi kita atau anak perempuan atau anak laki dan perempuan atau barangkali sementara yang terbaik kita belum punya anak. Ini kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha tahu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Ya, dari bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana di antara mereka yang paling bermanfaat bagi kamu. Ya, bagi kalian. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu bagus dan baik bagi kalian. Dan boleh jadi juga kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut sangat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam, Allah Maha tahu wa antum la ta'lamun dan kalian tidak mengetahui. Sehingga para pendengar rahimakumullah betapa banyak seorang anak perempuan ya artinya betapa banyak satu kejadian ya seorang anak perempuan dalam keluarga ini merupakan sebab bahagianya keluarga tersebut, bahagianya kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya betapa banyak ya anak laki-laki yang biasanya anak laki-laki itu sangat diharap-harapkan kedatangannya, kelahirannya, tapi justru malah sebab ya celakanya dan sengsaranya bapak ibu anak laki-laki tersebut dan bahkan kerabatnya sengsara di dunia dan di akhirat naudzubillah min dzalik. Kita lihat contoh misalkan Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, dilahirkan dari keluarga Imran. Wanita dia perempuan. Ya, dan juga lihat Fatimah. Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga perempuan, anak perempuan. Ya, tapi lihat Maryam ketika sudah dewasa bahkan melahirkan Nabi Isa. Lihat Fatimah ketika sudah dewasa dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib melahirkan dua putra yang merupakan penghulu dari para pemuda surga. Kemudian kalau kita bandingkan anak laki-lakinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ini anak laki-laki. Dengan tadi ya Maryam dan Fatimah tentu tidak bisa dibandingkan. Dua perempuan ini, dua anak perempuan ini yaitu Maryam dan Fatimah penduduk surga sementara yakni putranya Nabi Nuh ya naudzubillah bahkan bapaknya Nabi diajak oleh bapaknya untuk beriman tapi tetap bertahan ya di atas kekufuran penentangan dan pembangkangan sampai akhirnya mati tenggelam dalam keadaan kufur naudzubillah min dzalik. Nah ini sehingga ya kita tidak selalu yakni kalau anak yang dilahirkan untuk kita itu atau bagi kita itu laki-laki berarti ini anak ya baik baik bagi kita bagi keluarga kita kalau perempuan ini membawa sial misal seperti keyakinan orang-orang <clears throat> jahiliyah di masa lalu bahkan dalam surah Al-Kahfi juga ayat yang ke-80 Allah berfirman wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini Fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Anak laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu. Ya, ketika masih kecil. Ternyata kenapa dibunuh? Kata Allah, ini anak ini kedua orang tuanya artinya bapak ibunya itu beriman. Dan kami khawatir kalau anak ini dibiarkan sampai tumbuh dewasa, ya anak ini akan menyeret bapak ibunya menjadi sesat dan kufur sama-sama seperti dia. Sama-sama seperti anaknya ini. Makanya dibunuh sejak kecil. Lihat ini anak laki-laki. Jadi tidak selalu anak laki-laki pasti baik dan sebagaimana tidak selalu anak perempuan pasti buruk bagi keluarga. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis berikut, ya tentang keutamaan anak perempuan misalkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan bahwasanya ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha telah mendatangi saya seorang ibu bersama kedua putrinya yang masih kecil fasalatni falam tajid indi syai'an ibu ini ya karena miskin butuh makanan dia minta kepadaku sesuatu tapi saya tidak punya apa-apa ghairu tamratin wahidah kecuali satu butir kurma saja ya bayangkan Aisyah hanya punya satu butir kurma sudah gitu didatangi oleh satu seorang ibu ya dengan dua putrinya yang masih kecil kata Aisyah fa'altaituha iyaha aku pun berikan satu butir kurma tersebut kepada si ibu ini Fa'akhadhatha faqassamatha baina ibnatayha. Lalu si ibu ini mengambilnya, menerima korma tersebut dan dia membelah dua korma tersebut dan dia bagi kepada dua putrinya itu. Setengah-setengah. Dan si ibu ini tidak makan apa-apa. Walam ta'kul minha syai'an. Thumma qamat fakharajat wabnataha. Ya akhirnya si ibu ini pergi dengan kedua putrinya. Tidak lama fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu haditha. Akhirnya saya ceritakan kepada beliau tentang wanita ini bersama dua putrinya. Dua anak perempuannya ini. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? ya manubti manibtuliya bil banati minal minal banati bi fa ilaihinna kunna lahu sitran minan Barang siapa yang mendapatkan ujian ya dari anak-anak perempuannya tapi justru dia artinya orang tua ini berbuat baik kepada anak-anak perempuannya maka kelak anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang dia penghalang orang tuanya ini dari neraka. Ini keutamaan justru anak perempuan yang terkadang di sebagian masyarakat terkhusus zaman dulu ya di masyarakat jahiliyah di zaman sebelum Nabi itu mereka sangat benci jika dilahirkan anak perempuan dan sangat senang dan bangga kalau dilahirkan anak laki-laki padahal tidak begitu ya bahkan dalam riwayat Sahih Muslim mirip kisahnya dengan yang tadi hadis Aisyah juga di situ Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang wanita miskinah yang membawa kedua putrinya. Sama juga kedua anak perempuannya. Tapi dalam riwayat ini dalam Sahih Muslim Aisyah memberikan tiga butir kurma. Ya, lalu kata Aisyah, ya fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Ini kan tiga butir ya. Maka si ibu tadi memberikan kepada dua anak perempuannya satu bijian. Ya, satu buah kurma masing-masing. Jadi kan masih tersisa satu ya. rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Tinggal satu biji lagi dia mau makan juga. Eh ternyata sebelum masuk ke mulutnya kedua anak perempuannya ini minta lagi. Kurang rupanya. Karena satu butir satu butir. Akhirnya si ibu ini nggak jadi makan dan yang tadi satu butir itu yang mau dimakan dibelah dua sama ibu tadi. Ya, Akhirnya si ibu nggak makan kurma. Kata Aisyah fa'ajabani sya'nuha. Ibu ini membuat saya takjub. Dan saya ceritakan kata Aisyah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, Inna Allah qad awjabalaha bihal jannata au a'taqaha biha minan nar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dia masuk surga dan Allah telah bebaskan dia dari neraka. Ya, ini luar biasa ya keutamaan anak perempuan ya apabila dipelihara diurus dengan baik maka demikian keutamaannya. Dan juga dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik Nabi SAW bersabda man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa wadamma asabi'ahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memelihara, mengurus ya dua anak perempuan sampai mereka pada balik, pada dewasa, artinya e, eh, mengurusnya dengan baik ya, sampai menjadi anak-anak perempuan yang salehah, maka datang nanti pada hari kiamat dan saya dan dia seperti ini. Lalu Nabi SAW ya merapatkan jari jemarinya menunjukkan dekatnya posisi orang yang yakni mengurus, memelihara, mendidik anak-anak perempuannya hingga dewasa menjadi anak-anak yang salihat. Nah ini barangkali para pendengar rahimakumullah untuk sesi yang ke-17 dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada sesi yang berikutnya masih berkaitan dengan masalah ini.